Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pembicaraan kita dari risalah al-usul al-thalatha kita telah sampai pada tahap akhir pembicaraan dalam kitab ini yaitu al-aslu thalith pokok yang ketiga marifatu nabiikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kita telah melalui pembicaraan beberapa poin tentang beliau dari nama beliau kemudian nasab beliau kemudian umur beliau kemudian mulai diangkat jadi nabi dan rasul kemudian sifat terjang dakwah beliau dan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dari gangguan-gangguan Quraisy hingga hijrahnya Nabi eh, dan juga kemudian yang sebelumnya Allah mengisra dan merotkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada penjelasan penyempurna dari pembahasan yang ketiga ini yaitu tentang kenabian beliau untuk seluruh manusia. Allah bangkitkan untuk semua manusia dan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kematian, maka Allah telah menyempurnakan agama ini sehingga merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Ini risalah yang kamilah, risalah yang sempurna, yang tidak perlu lagi membutuhkan tambahan dan pengurangan dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka selanjutnya beliau mengatakan wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini firman Allah, sesungguhnya engkau akan mati dan sebagaimana mereka juga mengalami kematian. Ayat ini menyebutkan tentang atau dibawakan oleh beliau sebagai dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian setiap yang bernyawa telah menjadi ketentuan Allah taala. Baik orang yang saleh maupun orang taleh Allah telah membuat kepastian kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Telah meninggal para Nabi Allah alaihi salatu wasallam dan telah meninggal pula para musuh-musuh Allah Ta'ala. Telah meninggal Nabiullah Nuh dan para penentang Nuh juga telah meninggal. Telah meninggal Nabiullah Musa Alaihissalam. telah meninggal pula Fir'aun, telah meninggal Ibrahim Alaihissalam. telah meninggal pula yaitu Namrud, telah meninggal yaitu Rasulullah SAW yang mulia, dan telah meninggal pula Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya. Wafatnya manusia sudah merupakan kepastian. Akan tapi wafatnya Rasulullah SAW bukan berarti selesainya agama. Sebagaimana telah kita jelaskan. Karena tentang manusia, kepastian Nabi pasti akan mengalami kematian.